بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita Dari kitab Fikih Asma'il Husna Penjelasan tentang Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita untuk lebih mengenal Allah Ta'ala karena dengan mengenal Allah seorang hamba akan semakin bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama Allah mengandung tuntutan untuk kita mewujudkan ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka sembahlah Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Fad'uuhu biha meliputi doa permintaan dan doa itu ibadah sehingga kalimat fad'u biha maksudnya adalah agar kita ketika berdoa mengawali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tawasul yang masyru. Tawasul yang diperintahkan oleh syariat. Tawasul yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana ada tawasul yang syirik yaitu bertawasul dengan meminta kepada para mayit dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka mendatangi berhala-berhala mereka mereka lakukan ketika mereka meminta berhala-berhala mereka dan mendekatkan diri kepada berhala-berhala itu tujuannya adalah untuk menjadi perantara agar bisa mengantarkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya sehingga perbuatan yang tidak berbeda sama sekali artinya persis sama adalah perbuatannya orang yang mereka mendatangi kuburan para wali lalu meminta-minta kepada para wali <clears throat> hatinya pun diarahkan dan ditujukan dan difokuskan kepada para wali <clears throat> dan itu dilakukan dalam rangka untuk bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya sehingga inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah diperintahkan. Sehingga sebelum kita berdoa kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah baik menyebut nama-nama yang sesuai dengan apa yang akan kita minta atau menyebut banyak daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau bahkan secara keseluruhan secara global sebagaimana dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan permohonan ketika Nabi berdoa kepada Allah taala. Adapun doa dalam bentuk ibadah kepada Allah taala setiap nama Allah menuntut kita mewujudkan penghambaan kepada Allah sesuai dengan kandungan yang ada di dalam nama-nama tersebut. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam pembahasannya sekian banyak dari nama-nama Allah yang telah kita ini lalui. Sehingga orang paling bisa tumbuh rasa cintanya kepada Allah yang semakin sempurna dan orang mereka bisa tumbuh rasa takutnya kepada Allah yang semakin sempurna demikian pula yang bisa tumbuh rasa harapnya kepada Allah yang semakin sempurna adalah mereka yang semakin mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang selalu kita ulang-ulang yang beliau mengatakan akmalun nasi ubudiyatan orang yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah telah kenalkan kepada manusia sehingga untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita memiliki perhatian yang besar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah sehingga akan semakin bisa mewujudkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas sekalian, nama Allah Al-Witr. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala beliau mengatakan al-witru wa huwa ismun thabitun fi sunnah Nama Allah al-witr terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihain dalam kitab sahih Bukhari Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang sangat dikenal dengan banyaknya periwayatan hadis Rasulullah SAW walaupun dalam umur yang sangat pendek mengikuti Nabi kira-kira 4 tahunan 3 sampai 4 tahun akan Nabi Abu Yarah mampu mengumpulkan hadis sampai yaitu 5374-an hadis. Dan ini tidak mustahil karena yang pertama Abu Hurairah benar-benar telah mewakafkan dirinya untuk mengumpulkan hadis Nabi. Sehingga beliau termasuk diantara ahlu suffah orang yang tinggalnya di serambi masjid untuk senantiasa bisa mengikuti Nabi lebih intens dibandingkan ketika dia tidak tinggal di masjid yang kedua semangatnya Abu Hurairah dalam mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana ungkapan Nabi ketika Nabi ketika Hurairah bertanya kepada Nabi tentang syafaat, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatik yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah sallam, siapa orang paling berbahagia dengan syafaat kelak dari kiamat? Nabi katakan, "Qad danantu ya Abu Hurairah." Sungguh telah kusangka wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang mendahului Anda dalam menanyakan perihal ini min hirsika alal hadith disebabkan semangat Anda dalam mengumpulkan hadith. Yang ketiga, yang sangat penting adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Abu Hurairah orang yang tidak lupa terhadap hafalannya sehingga apa yang dihafalkan beliau kemudian ingat dan tidak dilupakan lagi sehingga beliau bisa mengumpulkan sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi yang itu adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi beliau di antara hadis yang dibawakan oleh Abu darah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Lillahi tis'atun wa tis'una isman Miatun illa wahidan Allah memiliki 99 nama Itu 100 kurang 1 La yahfaduha ahadun illa dahalal jannah Tidaklah seorang dia menghafalkan Kecuali dia akan masuk surga Ya ini maksudnya adalah Dia mengetahui nama Allah Ta'ala memahami nama Allah Ta'ala dan mewujudkan penghambaan apa yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Allah memiliki nama yaitu Al-Ghaffar. Itu nama Allah taala. Dan dia tahu nama Allah Al-Ghaffar itu adalah zat yang banyak memberikan ampunan kepada para hamba, memberikan maghfirah. Bentuk ibadahnya adalah dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ini yang dimaksudkan dengan ini orang yang mereka menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar hafalan lisan karena semata-mata hafalan lisan maka seringnya layang fa tidak memberikan manfaat apabila tidak sertai dengan itu hati dan kemudian amalan. Sebagaimana orang-orang munafik yang lesanya mengucapkan kalimat-kalimat yang indah berkaitan dengan keislamannya akan tapi kosong hatinya dari semua yang diucapkan itu sehingga orang munafik tempatnya di keraknya neraka innal munafiqina fi darkil asfal minan nar wa huwa witrun yuhibbul witra Allah Subhanahu wa taala itu witir ganjil dan Allah mencintai ini jumlah-jumlah yang ganjil Allah adalah witrun yaitu asa ganjil maknanya adalah sa dan Allah mencintai ini jumlah-jumlah yang ganjil Mari kita lihat sekarang makna al-witru. Beliau katakan al-witru makna al-witru itu huwal fardu alladhi la syarika lah, la nadhira lah, la nadhira. Al-witru adalah Allah al-fardu. Allah sendiri dalam kesendiriannya. Alladhi la syarikalah wa la nadhir yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah adalah satu-satunya tidak ada yang lainnya fahuwa ismun dallun ala wahdaniyatillahi subhanahu dan nama Allah Al-Witru menunjukkan nama yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyatullah itu tentang keesaan Allah, kemahatunggalan Allah. Bahwa Allah adalah esa satu-satunya yang tidak ada yang menyeru, yang menyertai Allah dan tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafarruduhu bi sifatil kamal wa nu'util jalal itu Allah dalam kesendiriannya ini dalam keesaannya satu-satunya dalam kesempurnaan sifat dalam keagungan sifat tidak ada yang memiliki sifat yang lebih sempurna dibandingkan Allah tidak ada memiliki sifat yang lebih agung dibandingkan dengan Allah Ta'ala wa annahu laisa lahu syarikun wala mathilun fi syai'in minha dan tidak ada bagi Allah itu sekutu dan yang serupa dengan Allah sesuatu pun sehingga betul Allah ini esa tunggal gak ada yang menyertai Allah dan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala wan nususul katsirah fil Qur'anil kirim fi nafyi nid wal masal wal qufu wasami anillahi dan nas-nas Al-Qur'anul Karim sangat banyak yang meniadakan tentang tandingan bagi Allah keserupaan kesetaraan bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan ketiadaan serikat bagi Allah, ketiadaan kesamaan dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala dalik yang ini semuanya menunjukkan wa tuqarriruhu Allahu takrir. Ini semuanya menunjukkan dan menetapkan dengan sejelas-jelas itu ketetapan dan penunjukan yang sangat gamblang tentang kemahaesaan Allah dalam zat, dalam sifat atau dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah dan dalam hal kesempurnaannya Allah adalah betul-betul maha esa. Allah zat satu-satunya pemilik kesempurnaan segala-galanya. Qala Allah Ta'ala di antara ayat-ayat Allah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah andadan tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun dan Anda mengetahui Anda mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya yang melakukan atau yang memiliki segala sifat rububiyah dan Anda mengetahui Allah lah ini yang melakukan itu semuanya tanpa ada yang setara yang setanding sekutu bagi Allah taala. Ayat ini adalah ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang rububiyah Allah taala yaitu ya ayuhan nasu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minats thamarati rizqan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wahai manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah memerintahkan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Karena Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian. Karena Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap buat kalian. Karena Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Karena Allah yang telah menumbuhkan tumbuhan dengan air itu eh, ada Allah yang telah menumbuhkan buah-buahan untuk kalian sebagai rezeki. Manusia itulah yang dilakukan Allah Ta'ala Semua tadi yang melakukan adalah Allah Subhanahu Ta'ala Yang mencipta Yang menjadikan bumi sebagai hamparan Yang menjadikan langit sebagai atap Yang menurunkan air hujan Menumbuhkan tetumbuhan, buah-buahan Untuk rezeki buat manusia Lalu Allah katakan Fala taj'alu lillahi Maka jangan sekali-kali Kalian menjadikan sekutu bagi Allah Sembahlah Allah tanpa menyekutukan Allah alias bertauhidlah. Ini yang selalu diulang-ulang maka kata Ibn Abbas semua ayat Al-Quran yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah maksudnya adalah agar kita mentauhidkan Allah Ta'ala bukan sekedar beribadah bukan sekedar kita sudah salat bukan sekedar kita sudah puasa sudah zakat, sudah haji, sehingga mereka merasa telah sempurna keislamannya. Tapi harus kemudian dilengkapi setelah kita sudah beribadah kepada Allah, jangan pernah ada syirik sama sekali. Jangan pernah melakukan penyekutuan kepada Allah sama sekali. Sebab kalau kita sudah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang macam-macam, lalu kita masih melakukan perbuatan syirik ibadah ibadah yang kita bangun ibaratnya bangunan tinggi yang menjulang kayak istana megah itu akan menjadi ambrol atau menjadi berkeping-keping kayak kena nuklir habaan mangsura menjadi debu yang keterbangan layang fak ini yang mesti ditekankan kepada kaum muslimin iman-iman anggenipun ngibadah sampun nyelak-nyelakaken, sudah nyelak ke nyempat-nyempatkan, mengorbankan banyak hal, kemudian semuanya dibuat ambrel karena melakukan perbuatan syirik. Ini yang menjadi yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sekali-kali membuat tandingan bagi Allah padahal kalian tahu bahwa hanya Allah yang melakukan semua itu padahal kalian tahu selain Allah itu semuanya itu adalah makhluk yang tidak boleh disembah karena mereka semuanya juga punya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adapun makhluk punya tingkatan-tingkatan keutamaan dalam kehidupan itu adalah yang Allah yang telah menjelajah melakukannya Kita melakukan penghormatan kepada para makhluk sesuai tingkatannya, tapi satu yang tidak pernah akan ada hak pada makhluk, yaitu hak untuk disembah. Ini mesti sesuatu yang harus betul mencekat, lengket, tidak ada keraguan dalam hal mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas basir. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah sehingga kita tidak pula boleh membayangkan Allah dengan sesuatu yang ada di alam semesta ini apapun yang kita bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda tidak tidak ada yang setara dengan Allah baik dalam hal zat baik dalam hal sifat baik dalam hal kesempurnaannya semuanya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu taala. Wa basir sedangkan dia Allah dan Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan sifat nama dan sifatnya bagi Allah. Allah As-Sami Allah zat yang mendengar, memiliki pendengaran untuk bisa mendengar suara apapun yang pendengaran Allah yaliku bijalalih sesuai dengan keagungan Allah kita tidak tidak menyerupakan Allah dengan makhluk kita tidak menyimpang pada mana yang lainnya kita tidak menggambarkan bagaimana pendengarannya Allah Subhanahu wa taala apakah bertelinga seperti telinga kita atau telinga gajah atau telinga semut semuanya tidak sama dengan Allah yaitu bijalali sehingga tidak boleh kita yaitu menanyakan pula bagaimananya karena Allah tidak pernah menjelaskan tentang bagaimananya tapi hakikat bagaimananya itu ada tapi Allah tidak menjelaskan maka kita pula tidak menggambarkan bagaimananya Allah taala sehingga jangan nama-nama jangan nama sifat Allah lalu tergambar dalam diri kita karena tergambar bayangan serupa dengan makhluk lalu kita tolak Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya yadullah tangan Allah taala uh tangan kayak kita punya tangan lalu dia tolak ah nggak mungkin ah menyerupa serupa dengan makhluk nggak mungkin ah lalu sebagian orang menolak ditolak supaya nggak kelihatan menolak lalu kemudian ditahrif itu disimpangkan kepada makna yang lainnya oh tangan maksudnya kekuasaan tangan maksudnya kekuasaan sehingga disimpangkan pada yang lainnya ini adalah dari membayangkan membayangkan serupa dengan makhluk lalu menolak lalu menyimpangkan pada makna yang lainnya ini proses orang mereka melakukan tahrif seperti itu sedangkan sudah dijelaskan Allah dari awal Allah tidak serupa dengan apapun sehingga tetapkan nama itu tetapkan sifat itu jangan dibayangkan dengan makhluk sehingga kita tidak akan menjadi niko-niko tidak kemudian mentahrib yaitu menyimpangkan pada mana yang lainnya dia menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian sekali lagi banyaknya kesatan-kesatan yang ada itu berangkat dari kesatan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga ada namanya Jahmiyah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Sufiyah, ada namanya yaitu Alul Kalam dan seterusnya. Semuanya itu diantaranya kesesatan mereka di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak mengembalikan pemahaman mereka kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Mereka fahami menurut akal dan perasaannya sendiri Makanya menurut akal saya begini. Yang satunya lagi kalau menurut akal saya begini sehingga menjadi A B C D E terus berkembang sesuai dengan kadar akal mereka. Adapun ahlu sunnah mengembalikan pemahaman agama ini kepada para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Kemudian juga firman Allah Taala, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahadun tidak ada apapun dan siapapun sehingga tutul Allah dalam ahadiahnya, Allah dalam keesaannya, baik dalam zat, baik dalam sifat, semuanya adalah Allah sah tunggal, tidak ada yang memadai, menyamai, menandingi yang serupa Allah meniadakan itu semuanya sehingga betul-betul makhluk itu makhluk Allah itu Allah dan tidak ada makhluk yang titisan Allah tidak ada makhluk yang memiliki sebagian daripada sifat Allah semua makhluk makhluk demikian Allah mendudukkan tentang ini perihal ini para makhluknya hal ta'lamu lau samian apa memangnya anda tahu bahwa ada yang setara dengan Allah yang sama dengan Allah Ta'ala nggak ada. Ayat ini semuanya menunjukkan sejelas-jelasnya ketiadaan dia kesamaan Allah dengan yang lainnya, ya, kesetaraan Allah dengan yang lainnya. Karena memang Allah Al-Khaliq dan yang lainnya adalah makhluk. Sehingga tidak boleh kita memperlakukan makhluk sebagaimana ini kita melakukan Allah Subhanahu wa taala walaupun statusnya adalah sekedar perantara untuk mendekatkan kepada Allah taala. Oleh karena itulah Inilah hakikat tauhid dan itulah hakikat kemerdekaan hamba dan inilah dakwah yang paling inti dari dakwah para nabi menjadikan makhluk ini benar-benar hanya hamba Allah dan bukan hamba makhluk. Maka misi terbesar dari dakwah tauhid eh, dakwah para nabi dan para pengikutnya adalah misi yaitu mengeluarkan membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Ta'ala itulah hakikat kemerdekaan yang hakiki sebagaimana perkataan Rib'i seorang prajurit muslimin ketika dipanggil oleh Rustum Panglima Persi. apa yang kamu bawa? Kata Rustum. Kata Rib'i, Nahnu qawmun Ibta'athanallah liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami suatu kaum yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba atau hamba oleh hamba menuju pengambahan hamba hanya kepada Allah semata. Maka yang menjadi musuh-musuh dakwah tauhid ini biasanya para pembudak manusia. Para pembudak manusia. Di antaranya bos-bos besar di tengah-tengah masyarakat yang mereka membudak manusia atau menjadi tokoh-tokoh agen kesyirikan sehingga mereka menjadi apa musuh besar yang memusuhi dakwah tauhid yang mereka menjadi penggerak-penggerak syirik ini yang menjadi musuh besar dari dakwah tauhid dan itu yang menjadi musuh dakwah sepanjang zaman yang memusuhi dakwahnya para nabi dan para rasul tidak rela kalau makhluk itu dipangkas total sebagai makhluk sehingga manusia tinggal menghamba total kepada Allah sehingga setiap hamba tinggal berlomba-lomba mana hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya sehingga hamba beraksen mana yang terbaik dalam dia beramal ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan syirik adalah target utama syaitan untuk menyesatkan manusia dari surat al-mustaqim kemudian fil imani bi anallaha witrun adapun iman kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah witrun Allah itu ganjil Allah adalah asa adalah nafyun lisyariki min kulli wajhin wa sifati wal af'ali wa iqrarun bitafarrudihi subhanahu bil azamati wal kamali wal, wal majdi wal kibriyai wal jalal wa kadzalika fi iqrarun bi tafarrudillahi bi khalqil kainati wa ibda'il bariyat wa ijatil makhluqat wa tasarrufi fiha bima yasha fala niddalah wala sabiha wala nadhira wala mathila mengimani bahasanya Allah adalah witir apa yang mesti kita lakukan nafyun wajibnya kita untuk melakukan penolakan dan dan kita meniadakan adanya sekutu bagi Allah mingkulli wajihin dari segala sisi tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dari sisi manapun tidak ada makhluk yang mereka memiliki keserupaan dengan Allah dari sisi manapun walaupun wahanya sedikit gak ada yang serupa Gak ada yang semisal atau nggak ada yang persis kesempurnaan Allah Ta'ala gak ada Seandainya makhluk memiliki keserupaan dalam hal nama, itu hanya nama yang sama, hakikatnya totalitas berbeda. Allah sami mendengar, makhluk mendengar. Allah basir melihat, makhluk melihat. Dan seterusnya. Tapi hakikatnya ilmu Allah yaitu penglihatan Allah, pendengaran Allah, tangan Allah, semuanya adalah hakikat yang berbeda total dengan para makhluk. Oleh karena itulah, jangan pernah terbayang penyerupaan Allah dengan makhluk, sebab apapun yang Anda bayangkan tentang Allah dengan makhluk itu adalah salah. Membayangkan itu, menyerupakan itu, yaitu membandingkan dengan makhluk, terbayang eh, serupa dengan makhluk, dan terbayang itu apa yang dia lihat dari para makhluk, atau membagaimanakan menggambarkan bagaimananya bukan menyerupakan tapi menggambarkan bagaimananya pasti salah penggambarannya itu karena dia tidak melihat tidak melihat yang serupa tidak ada penjelasan kalau dia menjelaskan bagaimananya itu pasti ngawur pasti ngawur sebagaimana ngawurnya orang bicara tentang hal yang tidak dia ketahui akalnya walaupun jenisnya kayak apa suruh kemudian berbicara tentang yaitu apa yang ada di rumah sebelah dan belum pernah melihat tidak ada yang ngasih tahu lalu dia bicara pasti ngawur walaupun profesor, doktor, insinyur apalagi almarhum tidak pernah akan bisa menjelaskan apapun Makanya orang-orang yang filsafat, orang-orang filsafat alul kalam ketika menjelaskan tentang Tuhan, maka mereka pasti ngawur dan ngerambiang kemana-mana yang semuanya adalah justru membingungkan penjelasannya yang tidak bisa ditangkap dengan jelas yaitu mengimani Allah fitron itu adalah menafikan adanya tandingan bagi Allah baik dalam dalam hal zat baik dalam hal sifat, baik dalam hal perbuatan-perbuatan. Demikian pula, mengimani Allah witirnya Allah adalah ikrarun, yaitu menetapkan tentang kesendiriannya dan tentang keagungannya dan tentang kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala Dat yang maha agung Allah dan pemilik kibria pemilik kebesaran dan pemilik jalal keagungan demikian pula mengimani Allah fitron adalah menetapkan keesaan Allah kesendirian Allah Allah satu-satunya dalam hal menciptakan para makhluk dalam hal mengadakan apa yang ada dalam hal mengendalikan ini semua para makhluknya sesuai dengan kehendaknya yang tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Ini adalah mengimani Allah witir. Sehingga benar-benar Allah adalah Zat yang maha tunggal satu-satunya dalam segala perkara yang tidak ada keserupaan dengan para makhluk sedikit pun. Wahadal ikrar. Ketika kita telah menetapkan tentang Allah yang seperti tadi, Allah esa dalam segala keagungannya, dalam zat dan sifatnya, mujibun ini akan mewajibkan kita, melazimkan kita memiliki kewajiban ayu farrida wahdahu bidzulli wal khudu wal hub wal raja wa tawakkul wal inabah sairil anwa'il ibadah itu membawa konsekuensi wajibnya kita menunggalkan Allah dalam hal penghinaan kita kepada Allah kita hina sehina-hinanya di hadapan Allah yang tidak pernah kita berikan penghinaan diri kita di hadapan Allah kepada makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun mereka kita tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah yang kita tidak pernah memberikan ketundukan kepada Allah seperti itu kepada para makhluk hanya Allah yang memiliki hak untuk kita tunduk sepatu-patunya kepada Allah Ta'ala. Demikian pula dalam hal kita memberikan kecintaan dan harapan dan tawakal dan inabah kembalinya. Kita tidak akan berikan itu semuanya kepada selain Allah seperti yang kita berikan kepada Allah. Kita betul-betul menjadi hamba yang merasa hina sehina-hinanya di hadapan Allah. Kita tunduk sepatu-patuhnya kepada Allah. Allah. kita mencintai di puncak kecintaan yang tidak terbertanding dengan makhluk, kita berharap totalitas hanya kepada Allah, kita bersandar total hanya kepada Allah, kita kembali mengembalikan segala masalah hanya kepada Allah dan segala dan semua jenis ibadah yang tidak boleh itu kita berikan kepada para makhluk karena makhluk tidak punya hak untuk mendapatkan itu semuanya. Inilah hakikat penghambaan. Sehingga Adapun muamalah kita dengan makhluk kita standarkan itu apakah mencocoki dengan Allah atau tidak. Kalau kita menghinakan diri kepada Allah, maka kita tidak boleh menghinakan diri kepada makhluk. Karena kita sama-sama makhluk. Tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan makhluk. Bahkan kita supaya memiliki izah memiliki kewibawaan, Jangan sampai kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk. Di antaranya kemudian menghinakan diri kita kepada makhluk dengan meminta-minta. Nabi ketika mengajarkan kita, jangan sampai kita menghinakan di hadapan makhluk. Syarful mu'min qiyamulail. Kemuliaan seorang itu dengan qiyamulail, salat malam, wa issuh dan izahnya itu adalah istighna'uhu anin nas. Yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah merasa cukup ya ini tidak merasa tidak membutuhkan manusia ibaratnya bagaimana bisa mandiri total berdiri di atas kaki sendiri memenuhi kebutuhan sendiri dengan tidak meminta-minta kepada para makhluk kalau menjadi peminta skala, skala pribadi atau skala kelompok atau skala negara akan menjadi hina. Kalau sudah mulai ngatung, minta, maka akan jatuh kehormatan orang tersebut. Kemudian demikian pula tukang ngatung atau sebuah kelompok kelompok ngatungan akan juga hina di hadapan ini orang-orang yang mereka dia minta. Negara ngatungan juga akan jadi terhina di hadapan ini mereka yang merasa memberikan. Sehingga bagaimana menjadi orang yang bisa mandiri. Maka Nabi mandi generasinya untuk total mandiri. Ketika seorang pemuda yang dia masih kuat, masih muda, kok minta-minta, maka Nabi ajari kamu punya apa. Jual. Lalu sebagian dibelikan kampak untuk kerja, sebagian untuk belikan makan, badannya kuat, selain untuk kekuatan kerja, Nabi ajari bagaimana mandiri sehingga betul-betul dia wibawa tidak menggantungkan kepada orang lain. Ini yang diajarkan Nabi kepada yakni kita itu kepada makhluk harus dia bagaimana itu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan mandiri makanya kata Nabi kalau anda pengen dicintai makhluk eh, dicintai makhluk apa kata Nabi ishab fit dunya yuhibbukallah washab fima indanas yuhibbukan nas anda terhadap dunia, maka Anda akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Zuhudlah Anda yang di tangan manusia, Anda akan dicintai oleh manusia. Apa maksudnya zuhud kepada dunia? Apakah ada, apakah sebuah keharusan? Kalau zuhud itu mesti harus miskin. Ketah mboten niku apakah sebuah keharusan apakah kedah apakah sebuah keharusan nek zuhud niku kedah melarat sandale selen atau coplokan saking zuhudnya coplok coplok coplok coplok nanti ngeratakan masjid sebab nundundan dendani sandale sing coplok kelambini ngeluntungan keluwus penguk tengik karena itu yang dipakai terus gak ganti-ganti rati kumbah-kumbah zuhud tidak ditunjukkan dengan cara yang begitu Nabi Sulaiman punya kerajaan yang tidak pernah ada tandingnya sebelum dan sesudahnya dan beliau adalah seorang termasuk kelompok yang zuhud Osman bin Affan hartanya triliunan dan beliau adalah orang yang zuhud Abdurrahman bin Auf juga demikian. Al-Imam Ibn Mubarak ulama yang saudagar besar, mujahid dan beliau seorang yang zuhud. Zuhud bisa dengan penampilan miskin karena memang tidak punya dunia. Zuhud bisa dengan penampilan yang kaya raya karena banyak rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sehingga zuhud itu adalah amalan batin bukan amalan dohir merasa tidak membutuhkan dunia dan tidak memandang dunia itu besar dia memandang dunia itu kayak yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya sehingga ketika Yunus bin Maisarah menjelaskan tentang hakikat zuhud anda akan menjadi orang yang zuhud kalau anda diantaranya punya sifat tiga ini anda menjadi orang yang zuhud kalau anda punya tiga sifat ini ada yang ingat gak? Mungkin pernah dengar dan ingat apa itu kira-kira tiga sifat yang dimiliki orang yang zuhud. Napa ini Anda sing ingat mboten? Satu apa yang di tangan Allah lebih dia yakini dibandingkan yang di tangan dia. Sehingga orang seperti ini muncul dari sempurnanya keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengandalkan yang di tangan dia. Walaupun dia jenderal besar, walaupun dia punya eh, kejeniusan yang luar biasa, walaupun dia punya keluarga besar yang hebat-hebat, dia tidak pernah mengandalkan semua yang di tangan dia, semuanya dia bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin yang di tangan Allah karena seandainya Allah mengendaki yang di tangan dia lenyap, sesaat bisa terjadi. Ini diantaranya yang Allah didikkan kepada seorang mukmin atau kaum mukminin ketika perang Hunain. Di antara mereka karena bodohnya mereka tentang hakikat tauhid. Jumlah muslimin saat itu banyak bahkan tiga kali lipat dari jumlah musuh sehingga di antara mereka mengatakan kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah yang sekian besar. Allah akan tunjukkan kepada muslimin yang menentukan itu Allah bukan jumlah yang di tangan mereka yang besar itu. Sebab memang kita cari, kita lakukan. Dan Besarnya jumlah itu adalah diantara sebab kemenangan, tapi bukan penentu kemenangan. Seorang mukmin harusnya lebih yakin yang di tangan Allah. Kalau Allah menentukan menang menang, menentukan kalah kalah, sehingga tidak boleh bersandar kepada sebab. Maka Allah berikan pelajaran pada muslimin, kocar kacir di awal peperangan, sehingga ini mereka betul-betul dibuat porak-poranda oleh suku Hawasin sehingga Allah katakan wa yauma hunin id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah para perang Hunin yang Anda berbangga dengan jumlah takjub, berbangga dengan jumlah yang banyak dan ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kalian. Bahkan kalau Nabi katakan jumlah yang banyak itu kalau nggak berkualitasnya ngapunten untuk untuk namanya untuk nggak ada orang takut dengan untuk untuk walaupun sak lautan nggak ada orang takut dengan untuk maka walaupun muslimin itu miliaran orang kafir nggak ada yang takut dengan muslimin ketika tidak punya kualitas keimanan mereka lain dengan kalau pasukan muslimin kayak yang dikatakan Khalid bin Walid Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Saya datang pada kalian wahai musuh dengan membawa pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Oh pasukan yang gini ini yang akan membuat musuh gemetar. Tapi kalau muslimin sudah hubud dunia, mencintai dunia, bahkan agama bisa dia jual untuk mendapatkan dunia maka akan menjadi orang yang gampang dibeli orang yang gampang dibeli kata orang pun mentalnya mental ayam sayur bukan ayam petarung tapi ayam sayur terus kalian lihat ini adalah ya ini muslimin maka yang pertama ciri zuhud itu anda lebih yakin yang di tangan Allah dibandingkan di tangan Anda. Sehingga senantiasa dia mengedepankan apa yang menjadi yaitu ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama di mata Anda, sama dalam hati Anda antara datangnya musibah dan datangnya nikmat antara datang musibah dan datangnya nikmat buat Anda sama karena yang menjadi target itu adalah kebaikan di balik setiap itu semuanya yang kalau datang nikmat lahannya adalah syukur, kalau datang musibah lahannya adalah sabar. Sehingga apapun yang menimpa dia semuanya dalam kebaikan yang dia targetkan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, haknya orang yang mencela dengan memuji Anda sama yang menunjukkan Anda gak butuh sama sekali dengan mereka, Anda suhud dengan pujian-pujian manusia dan tidak uh, memperhitungkan celaan manusia, yang penting Allah yang memuji jangan sampai Allah yang mencela. Kinten-kinten tiga hal ini susah napa susah? Ya super susah. Super susah itu harus punya iman dengan tangga yang terus detail naik sampai pada tingkat yang kayak gitu. Ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia lain apa yang ada pada para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Zuhudnya mereka tentang dunia. Sehingga zuhud itu tidak harus kere, tidak harus tampilan melarat, tapi Zul adalah amalan hati diantaranya dengan mewujudkan tiga itu kata Yunus bin Mansarah dan itu semuanya berkaitan dengan tingkatan keimanan dia dan kuatnya orientasi dia tentang kampung akhirat. Kemudian uh, maka ketika seorang ulama ditanya wai yati katakan wai zahid, wai orang yang zuhud. Kata dia orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz dunia datang melimpah ruah datang pada Umar bin Abdul Aziz dan Umar merasa nggak butuh dengan dunia yang datang pada dia dia Umar betul-betul itu tidak terfitnah apapun dengan kerajaannya yang kuat yang besar dunia yang mewah sehingga ketika Umar menjadi khalifah itu lebih melarat ketimbang sebelum jadi khalifah sebelum jadi khalifah lebih melarat ya ini setelah jadi khalifah lebih melarat eh, sebelum menjadi dibandingkan sebelum menjadi khalifah ini orang-orang yang betul-betul memang mencari kampung akhirat sehingga super amanah dengan tanggung jawab apa yang ada di pundaknya kemudian bos kalian ah pengakuan tentang Allah yang bitir tadi mewajibkan dia untuk mengesahkan Allah dalam hal penghinaan diri, ketundukan, kecintaan, harapan, tawakal dan semua jenis ibadah sehingga betul-betul dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Qur'an ayun katsirah ayatun katsirah yuqirru fiha يقرر فيها سبحانه المشركين بما لا يسع بما لا يسعهم إنكاره ولا مناص لهم من إثباته ولا مخلص لهم من من الاعتراف به من تفرد بالرزق والملك والتدبير والإحياء والإمانة والإماتة والبدء والإعادة والإرشاد والهداية وغير ذلك ليقيم به في به عليهم الحجة في وجوب توحيد fi wujubi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah wa iftali ma hum ali min asyirki al fadih wal kufri al mubin wa bil uquq ala man la yamliku lahum dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura dalam Al-Qur'anul Karim dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menetapkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan tentang keasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ya, yang yang orang-orang musyrik pun mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang musyrik tidak punya keleluasan untuk mengingkari hal itu. Dia akan menetapkan itu sebagai suatu yang murni milik Allah taala dalam urusan rezeki, kekuasaan, pengaturan, menghidupkan, mematikan, mengawali, mengembalikan, membimbing, hidayah dan seterusnya. Orang muslim pun mengakui. Dan ini Allah jadikan sebagai hujah. Wahai orang musyrik yang mengakui tentang Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang sumber manfaat, Allah yang menolak madarat dan seterusnya. Kok bisa-bisanya kamu itu musyrik dalam beribadah? Anak tusrafun wa anna tufakun. bagaimana anda bisa dipalingkan dari Allah sedangkan anda tahu Allah pemilik kesempurnaan segala-galanya tadi kok kemudian musyrik ini adalah hujah Allah kamu itu tahu Allah itu yang segala-galanya tapi kok kamu musyrik ini Allah tegaskan pada ini orang-orang musyrik sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa orang-orang musyrik ini maka Allah katakan dengan ungkapan orang kafir musyrik afala yakilun apa mereka enggak punya akal naik tiang yang kampung ngendikakan oporan di utak sehingga kalau mereka itu sudah mengakui Allah tanda kekuasaan Allah itu terpampang total di depan matanya kok kemudian dia musyrik kafir di mana otaknya kata orang di mana otaknya sehingga Allah sering mengajak manusia mbok berfikir afala apakah mereka tidak berfikir afala apakah mereka tidak menggunakan akal mereka supaya mereka merenung bahwasanya semuanya itu sangat jelas Allah yang melakukannya semuanya kok sampai mereka itu bisa kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan yang Allah jelaskan menunjukkan tentang keesaan Allah sehingga Al-Qur'an sungguhnya dari awal sampai akhir menjelaskan tentang tauhid, maka kata Ibnu Qayyim kullu suratin fil Qur'an mutadamminatun linau'it tauhid. Semua surat dalam Quran itu semuanya itu ada kandungan tauhid rububiyah dan uluhiyah yang menjelaskan tentang siapa itu Allah lalu kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banaqul qalan kulian bahkan aku katakan inna kulla ayatin fil qur'ani fayya mutadamminatun litauhid bahkan semua ayat dalam Al-Qur'an itu mengandung yaitu penjelasan tentang tauhid syahidatun bi menjadi saksi atas ketauhidan Allah da'iyatun ilaih yang semuanya mengajak untuk mengesahkan Allah fa innal quran imma khabarun anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa alihi Fawatahidul ilmi al khabari al quran itu isinya satu penghabaran tentang Allah namanya sifatnya perbuatannya ini tauhidul ilmi tauhid tentang pengetahuan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Wa imma da'watun ila ibadati wahdah la syarikalah atau isi Quran seruan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa kullama yu'badu min duni dan melepaskan semua bentuk penghambaan kepada selain Allah fawa tauhidul iradi at-talabi ini tauhid tuntutan yang dikendaki manusia totalitas memberikan ibadah penghambaan kepada Allah Ta'ala wa imma amran wa nahyun wa ilzamun bi finahi wa amri fa hiya wa mukambilati. atau Quran memberikan penjelasan tentang perintah larangan yang melazimkan dia taat dan meninggalkan larangannya ini haknya tauhid dan kesempurnaan orang yang mentauhidkan Allah wa imma khabarun an karamatillah li ahli tauhid wa taati atau khabar Quran isinya khabar tentang orang-orang atau umat yang dimuliakan oleh Allah taala yang mereka adalah ahli tauhid, ahli taah. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa mukammilati dan apa yang dilakukan Allah tentang kepada mereka di dunia, penghormatan Allah, pemuliaan Allah dan penyumpahan ah, ah, ke Allah kepada mereka wa imma khabaran an karamatillah li ahli tauhid wa taati atau kabar tentang pemulihan Allah kepada ahli tauhid dan yang mentaatinya apa yang di Allah apa yang Allah berikan pada mereka di dunia dan pemulihan Allah taala wa imma khabaran an ahli syirki wa ma fa'ala fi fi dunya min minan ah, minan nikal atau yang Allah khabar tentang orang musyrik yang Allah azab di dunia dan apa mereka dapatkan kelak itu di azab setelah kehidupan dunianya Ini semuanya adalah penjelasan tentang tauhid, tentang Allah, tentang ha, ini ibadah haknya Allah, tentang riwayat manusia yang dimuliakan, dihinakan Allah itu tentang orang yang berjalan di atas tauhid dan menyelisih tauhid sehingga Quran dari awal sampai akhir adalah tauhid. Sehingga kewajiban kita meyakini Allah Al-Witr adalah seperti tadi bagaimana kita betul-betul memiliki gambaran tentang keesaan Allah dengan keluasan tanda-tanda kesan Allah lalu bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan amal ubudiah kita jangan sampai kemudian kita menyekutukan Allah dengan makhluk yang makhluk itu semuanya serba memiliki kelemahan mereka adalah ciptaan Allah yang punya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menyekutukan Allah dengan yang lainnya Allah esa dan tidak ada tandingnya Maka dan sekalian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.